للتجارة تمام نصاب lahuma kulal hal Faedah yang ketiga Disyaratkan untuk wajibnya mengeluarkan zakat emas Begitu juga zakat perak <clears throat> Dan tidak tijarah, tidak disyaratkan dalam zakat tijarah Tamamu nisab Sempurnanya nisab lahuma untuk keduanya untuk zakat zahab dan zakat fit kullal hol sepanjang tahun kemarin sudah kita baca Yusuf dan zahab ya, sampai satu tahun sudah nah pertama mereka dagangan emas ataupun teh dan perak kalian jual ada pinjara <clears throat> tapi tetap berlaku di situ yang mempunyai tidak ada zakat tijarah yang ada di situ itu punya itu tidak wajib sama sekali itu wajib dikeluarkan di shopnya. kalau sampai 84 gram kalau tidak ya tetap juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya ini loh jelas makanya dikatakan di sini bahwasanya sepanjang tahun tidak boleh keluar nyawa untuk ya atau uang hasil dari nah, tapi shop dalam tijarah tidak dihitung dari awal sampai akhir tapi yang dihitung hanya dihitung apanya awalnya apa tengah-tengahnya apa akhirnya yang dihitung adalah akhirnya jadi kita katakan 84 gram tadi berapa kalau dirupiahkan ya, 42 juta berarti kalau kita katakan 1 gramnya 500 ribu ya masih ingat Allah oke kalau misalnya 100 500 ribu 1 gram berarti zakat emas atau zakat tinjaro sekarang ini berarti 842, yang ya, 42 42 juta. Jadi seseorang yang punya modal 42 juta atau lebih. Anggaplah 100 juta modal untuk berdagang, dagang, dagang, dagang sampai satu tahun berarti di situ dilihat dagangannya, dilihat uang hasil keuntungan daripada dagangnya, dihitung-hitung sampai nisab atau tidak. Ternyata dihitung tidak sampai nisab, berarti kurang dari 42, ya berarti dia rugi kan? Ya berarti dia rugi. Wajib dikeluarkan zakatnya? wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi sebaliknya, dia hanya punya modal 10 juta, 20 juta, dagang-dagang sampai akhir tahun dia hitung-hitung dagangannya, untungannya, untungannya ternyata sampai 50 juta. Padahal awalnya cuma 10 juta, sampai 50 wajib zakat, wajib zakat. Karena yang dilihat adalah akhir itu tiga Selain tentunya kita katakan selain zakat, zahab, wafid bi anna yanqusu al malu yang sekiranya harta berupa zahab dan fiddah ataupun uang tidak kurang daripada nisab sepanjang tahun ya fi juz'in min ajza'il tidak kurang sama sekali dalam bagian daripada sepanjang tahun tersebut kalau kurang sedikit pun atau artinya ber, kalian punya uang 50 <coughs> juta ya wajib zakat apa enggak Kalian punya uang 50 juta wajib berangkat apa enggak? Wajib kalau ada syaratnya. Pertama nisab sudah syarat. Kedua syaratnya apa? Hol. Ya satu tahun. Ini satu tahun ini maksudnya adalah nisab itu tidak sama sekali berkurang sampai sepanjang satu tahun. Kita katakan ada seseorang ya, punya uang 100 juta. Kemudian pertengahan tahun 6 bulan berjalan dia pakai 50 juta. Kemudian 2 bulan dia pakai lagi 20 juta, sisa berapa? 30 juta. Ya. Kemudian dia dapat uang lagi. Dapat uang lagi 60 juta, berarti berapa sekarang? 90 juta. Di akhir tahun semenjak dia megang uang itu dihitung uangnya 90 juta. Wajib zakat atau tidak? Hah? Tidak wajib dah Kenapa? <clears throat> Karena tidak memiliki nisab sepanjang tahun. Jadi harus memiliki nisab sepanjang tahun, bukan sebagian daripada tahun itu, masa itu kurang daripada nisab. Kalau kurang daripada nisab, maka ketika sudah genap nisab lagi, berarti dihitung bah, baru lagi. Tadi kita katakan ketika uangnya sudah 30 juta berarti kurang daripada nisab, berarti sudah inqata al khol berarti terputus Nanti kalau dapat uang lagi 40 juta berarti 70 juta jumlahnya, berarti dihitung bah baru. Nanti dilihat apa itu akan ber yang akan terus berada di tangannya sampai satu tahun atau tidak. Kalau sampai satu tahun terus ada di tangannya, baru kita katakan wajib zakat. Ya, paham tuh? Yang keempat, la malu, ahadun bil akhar wala yukammal naw'un bi naw'in akhar min jinsin wahidin wa yukammal naw'un bi naw'in akhar min jinsin wahid la yukammal tidak disempurnakan dalam nisab itu tidak disempurnakan ahadun nakden salah satu daripada nakden imma zahab wa imma fidda bil akhar dengan <coughs> dengan nugget yang lain artinya Tadi kita katakan syarat zakat nakden, syarat zakat zahab wal fitoh Harus apa? Harus nisab. Harus nih nisab. Jadi zakat nakden itu kalau tidak sampai nisab tidak wajib zakat. Tapi tidak disempurnakan untuk nisab itu jika berbeda jenis. Yang ini zahab, yang ini fit. Gitu. Anda punya 80 gram. 80 <coughs> gram emas. Berarti sudah sampai nisab? Sudah sampai atau Anda punya 500 gram fitur Sampai gram, sampai nisab berapa kalau fitur 588. Sekarang Anda punya fitoh cuma 500 gram, kurang 88 gram. Anda punya emas 80 gram, kurang 4 Apakah yang satu disempurnakan dengan yang lain? Tidak. La yukammal ahadun nagdan bil akhar. Jadi tidak disempurnakan, tidak dijadikan satu. Itu sendiri, ini sendiri. Zahabnya tidak sampai nisab, fitrahnya tidak sampai nisab, berarti wajib. Berarti tidak wajib. Berarti tidak wajib lah zakat. Ini maksudnya. Jadi yang beda jenis, yang satu zahab, yang satu fitrah maka tidak digabung untuk menyempurnakan nih nisab. Sama dengan zakat yang lain. <clears throat> Ada tamar wajib zakat kan? Ada juga e, apa? E, inap anggur wajib zakat. Masing-masing tidak sampai nisab, tapi kalau digabung sampai wajib juga kan zakatnya? Nah, wajib. Kenapa? Karena hukumnya sendiri-sendiri tidak disempurnakan. Itu kalau jenisnya. Ya, tapi kalau noknya kita jawabkan dulu. Maafkan <coughs> wa yukammalu naw'un bi naw'in akhar min jinsin wahidin adapun beda no beda macamnya aja tapi zatnya tidak berbeda ada emas Saudi ya ada emas Indonesia lebih baik mana nah, emas Saudi lebih baik lebih halus lebih murni kemudian emas Saudi kalau dibandingkan dengan emas Dubai masih lebih baik emas Dubai. Ya, jadi ada tingkatannya. Ya, sekarang seseorang punya sekian gram emas Indonesia, sekian sekian gram emas Saudi. Tapi masing-masing daripada macam tersebut tidak sampai nisab, tidak sampai 84 gram. Tapi kalau digabung sampai 84 gram berarti wajib zakat atau tidak maka wajib zakat kenapa itu hanya beda no bukan beda jen jenis bu <clears throat> jadi nya aja kalau beda no nya aja maka tetap disempurnakan tetap digabung dijadikan jadi sah satu ada maksudnya wa yukammal nau'un bi nau'in akhar min jinsin wahid yang penting satu jen zahab dengan zahab fiddah dengan <clears throat> Faidah karena indah min jenis zahab masalan nau'an. Maka jika seseorang memiliki misalnya daripada jenis emas dua macam. kajidin waradiin. Ada macam emas bagi dia yang bagus, waradiin ada yang jelek. Au atau au atau yang yang tengah-tengah. Wa huma minhumaya yanqus Masing-masing daripada macamnya emas itu kurang daripada nisab. Ya, kalau kurang daripada nisab. Tapi kalau misalnya emas Saudinya sudah sampai nisab. Emas Saudinya 100 gram. Emas Indonesianya 20 gram. Wajib zakat? Wajib zakat atau enggak? Kok enggak? Emas Saudi 100 gram, emas Indonesia 20 gram. Wajib zakat? Yang wajib didakati emas yang mana? dua-duanya dua-dua jadi ya, dipahami ya artinya digabung jadikan satu satu dijadikan seakan-akan satu harta walaupun berbeda noknya <coughs> artinya tetap dikeluarkan masing-masing zakat zakatnya sama juga demikian kalian juga punya uang rupiah tadi kita katakan 42 juta ya uang rupiah kalian 30 juta. Tapi selain itu kalian juga punya dolar. Dolarnya 10.000 dolar. Atau 1000 dolar ya. Berapa 1000 dolar? Sekarang hampir 14.000. ribu. Berarti kalau 10 1000 berapa 1000? Hampir 14 juta. Ya. Hampir 14 juta. Kurang banyak kali. 10.000. Atau ya atau 2000 lah 2000 dolar berarti hampir 28 juta ya, dia punya uang 30 juta kalau 30 juta aja tidak sampai nisab karena nisabnya 42 begitu juga yang dolar 2000 hampir 28 tidak sampai nih tapi kalau digabung jumlahnya berapa jumlahnya berapa 58 juta. Sampai nisab atau tidak? Berarti wajib atau tidak wajib? Wajib dikeluarkan. Ya. Wa kullu yanqus anisab. Dia punya emas yang satu dari Saudi, yang satu dari Indonesia, masing-masing kurang daripada nisab. Kummila ahaduhuma bil Maka yang satu disempurnakan dengan yang lain. Artinya dijadikan satu untuk dihitung nisab. Wa yu'had min kulli naw'in bil kisid. Dan setiap nanti dikeluarkan, kita katakan tadi, ya ada emas Saudi, ada emas Indonesia. Kemudian kita katakan masing-masing tidak cukup nisab. Tapi kalau digabung cukup nisabnya. Ya, emas Saudi anggaplah kita katakan dari 84 gram <clears throat> 20 gram emas Saudi. Ya, 20 gram emas Saudi. Kemudian 80 gram emas Indonesia. 80 gram aja tidak sampai nih emas Indonesia 80 gram, tapi tidak sampai shop Tapi dia punya emas Saudi 20 gram. Kalau digabung jadi 100 gram. Sampai nih wajib keluarkan. Kemudian kewajiban mengeluarkan zakat berapa? Berapa zakat zahab? Zahab atau zakat uang. Berapa? Rubuk usur. Kewajibannya adalah rubuk usur. Seperempatnya seper sepuluh. Jadi dibagi sepuluh, kemudian dibagi empat. Ya, jadi kalau dipersenkan berarti 2,5 persen. Kalau mau dipresentasikan 2,5 Paham ya? Jadi kalau seseorang punya uang 100 juta, ya berarti rubuh usurnya berapa? 100 juta, rubuh usurnya berapa? 2 juta 500. Karena 100 juta usurnya sepersepuluhnya 10 juta. 10 juta seperempatnya 2 juta setengah. 2 juta setengah apa 2 juta 500? Nah, aja ya. 2 juta setengah. Dua juta setengah itu kewajiban yang harus dikeluarkan dari kita, sedikit atau banyak kalau zaman dahulu Bani Israel bukan 2,5 persen bukan seperempat ya, bukan apa rubuk usur tapi rubuh langsung seperempat jadi kalian punya uang 1 juta berarti zaman dahulu mengeluarkan berapa 25 juta ini sedikit kalian bagi berapa itu 2,5 persen ya hanya dikeluarkan 2,5 persen sangat sedikit jadi kalau keluarkan zakat cukup 2,5 tidak usah banyak-banyak ya, kalau mau banyak-banyak ya juga apa tapi artinya cukup hanya sedikit aja yang dikeluarkan untuk zakat hanya sedikit itu dibanding seluruh harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu hanya sedikit masih pelit masih bakhil masih tidak mau mengeluarkan ini kelewatan batas. Ini keterlaluan. Ya, ya, misalnya diwajibkan seperempat harta, seperempat, ya, artinya langsung. Maka itu sudah wajib untuk dikeluarkan. Ini hanya 2,5 persen. Rubuh usul, seperempatnya sepersepuluh, bukan seperempat langsung. Tadi kita kan 2,5 persen. sekarang kewajibannya dia 2,5 persen. Dia punya uang eh, emas tadi Indonesia berapa gram? 80 <clears throat> gram. Saudi 20 gram sekarang dikeluarkan berapanya 2,5 2,5 persen ini 2,5 persen ya daripada emasnya dia ini dikeluarkan dari emas Saudi apa emas Indonesia nah, dari kedua-dua duanya tergantung persentasenya ya sekian persen ya eh, emas Indonesia berapa persen 80 persen ya berarti ya 80 persennya emas Indonesia berarti 80 persen dari 2,5 persen diambil dari emas Indonesia nya. kemudian 20 persennya dari 2,5 persen yang harus dikeluarkan diambil dari emas nya paham ya ya kalau misalnya diganti sekarang dengan uang seorang punya uang <clears throat> tadi kita katakan e, diganti ya, dengan dolar dan rupiah ada 100 eh, juta tapi dari 100 juta ini 80 juta berupa rupiah 20 juta berupa dolar berarti 20% dikeluarkan dari do 80% dikeluarkan dari rupiahnya sekian 20% diambil dari dolarnya diberikan kepada mustahikin kepada yang berhak kemudian ya 80%-nya dari 2,5% diberikan kepada yang berhak dari uang rupiahnya ini yang artinya tadi. Wa yu'khadhu min kulli naw'in bil qisid dan masing-masing diambil dari persentasenya. Insahulah jika mudah untuk menghitungnya, mengeluarkan sesuai dengan persentasenya. Bi an qallatil anwa yang sekiranya ya noknya itu hanya sedikit dua macam emas kan sedikit dua mata uang asing ya, hanya sedikit wa in syaqqa tapi kalau banyak diangka surat emasnya dia banyak ya jadi masing-masing susah untuk diambil sesuai dengan persentasenya ukhila minal wasat maka diambil untuk dikeluarkan sebagai zakat dari yang tengah tengah-tengah ya. kama fi muasyarah sebagaimana disebutkan dan dijelaskan di zakat muasyarah ya zakat muasyarah <clears throat> yaitu zakat atau zakat muasyarat yang wajib dikeluarkan sepersepuluh artinya di situ yaitu zakat beras atau makanan pokok dan kedua juga zakat hari inap anggur dan juga zakat at-tamar yaitu kurma. Wa yuzi'u jayyidun wa sahihun an radiin wa mukassar dan sah dikeluarkan yang bagus wa sahihun dan yang utuh Anrodiin sebagai zakat daripada emas yang rodi, emas yang jelek. Wa mukasarin atau emas yang pecahan. Maksudnya. <clears throat> maksudnya kalau kalian misalnya punya emas ya, tapi emas kalian jelek. Anggaplah kita katakan emas Indonesia lah. Ya, bukan jelek, dari Bali daripada Saudi atau Dubai kan masih kalah. Ya. Jadi kalian punya emas Indonesia, tapi kalian mengeluarkan zakat 2,5 persen. Nah, kalian ketika mengeluarkan zakat, kalian keluarkan zakat emas tapi berupa emas Saudi atau emas Dubai. Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? boleh? Kalian punya emas Dubai 25% sebagai zakatnya diambil dari emas Indonesia. Boleh apa tidak boleh? Hah? Tidak boleh. Ya, kalau sebaliknya tidak, kalian emasnya jelek, kemudian zakat yang dikeluarkan yang baik, yang bagus. Maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kalian punya emas Dubai bagus, zakat 2,5% dicari yang Indonesia yang jelek-jelek aja yaitu tidak boleh, tidak boleh ya sama seperti zakat hewan juga demikian <coughs> zakat hewan hewan kalian 40 kambing sudah wajib dikeluarkan zakatnya 40 kambing ini ya misalnya e, semuanya cacat yang sakit atau cacat lah ada yang sakit gatel ada yang sakit e, tumor dan seterusnya itu bisa saja. Ya. Kemudian kalian keluarkan tetap walaupun sakit wajib dikeluarkan dah zakatnya ya. Cuma tidak sah dikeluarkan atau disembelih sebagai udhia itu aja karena tidak boleh cah. Tapi zakat tetap wah <coughs> Kalian keluarkan zakat hewan kalian kambing yang bagus, tidak ada cacatnya. Ini zakat untuk kambing atau hewan yang cacat semuanya. Boleh atau tidak boleh? tidak harus dari zakat atau zakat yang dikeluarkan tidak harus dari hewan yang dia miliki. Boleh dia beli dari yang lain. Begitu juga uang. Uang kalian punya 100 juta. Kalian keluarkan sebagai zakatnya 2,5% dari uang yang lain, bukan dari 100 juta. Tidak masalah. Emas pun juga demikian. Kalian punya emas Indonesia tadi. Tapi kalian keluarkan zakat, dia kalian beli di toko emas Dubai. Kemudian dikeluarkan sebagai zakatnya. Hukumnya boh tapi tidak boleh kalau sebalik. Tidak boleh. Ya. Kalian punya hewan, masya Allah, sehat-sehat semuanya, bersih-bersih semuanya, kuat-kuat, besar-besar. Zakat satu ekor kambing dari 40 ekor kambing kan, zakat yang satu ekor kambing dijadikan yang gatal-gatal sebagai dah maka hukumnya boleh apa tidak boleh ya ya kalau sebaliknya tidak boleh kalau dikeluarkan yang bagus hukumnya boleh. Sama seperti dinar. Tadi ada mukasar atau mukasar yang pecahan. Jadi uang dinar, uang dirham itu kan adalah emas dan perak. Ada dinar, ada dirham. Dinar emas. Dirham perak. Ada lagi sebenarnya di bawah dirham. Apa di bawah dirham? Di bawah dirham falas. Ya, jamaknya kurus kalian kalau dengar pulus saja sudah senang baru dengar pulusnya. apalagi kalau dapat ya memang dengan pulus semuanya tidak ada pulus. Padahal zaman dahulu orang punya pulus ini orang rendah. Zaman dahulu orang punya pulus berarti orang miskin. Paham? Ya. Oleh karena itu orang yang bangkrut, tahu orang bangkrut? Dinamakan muflis. Bahasa Arabnya dinamakan apa? Muflis. Artinya muflis apa? Yang uangnya ku Jadi orang dulu kalau uangnya kurus itu bangkrut, miskin berarti. Ya, kenapa? Itu yang kita katakan. Karena kalau uangnya kurus menunjukkan dia orang nggak punya orang miskin. Kenapa? Kalau orang punya, dia punyanya dinar, bukan kudus. Punyanya dirham, minimal. Minimal dirham. Kalau enggak, dia ya dinar. Satu dinar, nilainya kalau dibanding dirham, 12 dirham. Ya. Di bawah dinar, di bawah dirham, kudus, murah. Recehan itu sekarang ini. Uang recehan. Suka uang recehan apa uang merah? Bagan banget. Kalau misalnya dia punya uangnya dia oh pulan oh masya Allah pulan itu uangnya kurus. berarti orang mis kalau orang kaya uangnya bukan kurus, tapi uangnya apa jadi orang muflis itu mansoro maluhu kulusan orang muflis itu yang hartanya hanya berupa kurus saja berarti itu orang mis orang bangkrut ya, tapi zaman dahulu sekarang wah itu kurus berarti orang itu kan kaya karena dahulu pakai dinar pakai dirham <clears throat> nah dinar itu emas jadi dalam dinar itu sendiri sudah wajib dikeluarkan zakatnya dinar itu kadang-kadang ada yang sohi ada yang mukasar dirham juga ada yang sohi ada yang mukasar sohi artinya bentuknya masih utuh dinar berbentuk kain bundar bulat tapi ada yang utuh ada yang sudah dipecah ada yang dipecah jadi dua separuh separuh ada yang dipecah jadi empat seperempat seperempat jadi kalau mau beli sesuatu harganya seperempat dinar ya diberikan seperempat dinar eh, dirham juga gitu ada yang dibelah jadi dua jadi seperempat di dirham nanti kalau mau beli sesuatu yang harganya seperempat dirham dikasih ya seperempat dirham tersebut jadi mukasar itu namanya apa kasar, pecah. Kira-kira orang lebih suka yang utuh apa suka yang pecah? Orang lebih suka yang utuh. Nilainya akan berkurang, walaupun tetap zahabnya tidak berkurang, fitohnya, peraknya tidak berkurang, tapi nilainya kurang. Ya. Sekarang uang receh, jadi kalian suka uang receh apa uang kertas satu? kertas satu dua ribu rupiah uang receh sepuluh juta Tapi receh loh. Tetap aja. Ya tergantung nilai. Jangan langsung jawab makanya. Jadi kalau misalnya <clears throat> nilainya sama, satu eh, seratus ribu uang kertas, ada lagi seratus ribu tapi recehan semuanya. Orang lebih suka yang. Nah, ketika dinar sudah dipecah, itu nilainya berkurang. Padahal jumlahnya ataunya sama, jumlahnya sama, sama-sama 100 ribu ini 100 ribu, tapi nilainya berku, berkurang. Jadi orang lebih suka yang utuh. Ya, sekarang ada orang punya dinar, tapi dinarnya pecahan semuanya. Tapi kalau digabung sudah cukup nisab. Berapa dinar nisab kemarin? 20 di dinar. Sudah cukup 20 dinar, bahkan lebih, tapi pecahan semuanya. Kemudian wajib dikeluarkan zakat. Yang dia keluarkan zakatnya ini yang pecahan. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena memang dinarnya semuanya jahat. Tapi kalau misalnya dinarnya utuh semuanya, dia keluarkan zakatnya yang pecah, maka hukumnya boleh atau tidak boleh? Boleh. Sebaliknya tidak boh. Ini yang dikatakan sini. Jadi yang baik kalau emas itu baik dikeluarkan zakat emasnya yang bagus atau yang sohi yang utuh sebagai zakat daripada emas yang jelek, sebagai zakat daripada emas yang tidak utuh maka hukumnya yuzzi'u, hukumnya sah. Ya, bahwa afdal, bahkan hukumnya la aksuhuma. La aksuhuma, tidak sebaliknya. Artinya tidak sah kalau sebalik sebaliknya. Jadi kalau sebaliknya tidak sah. <clears throat> wa idza lam <clears throat> wa idza lam yujzi dan jika kita katakan tidak sah misalnya tadi uangnya dia dinar utuh semuanya. Tapi yang dikeluarkan sebagai zakat uang yang apa pecahan atau emas tadi. Dia punya emas Dubai semuanya. Yang dikeluarkan untuk zakat uang eh, emas Indonesia yang jelek lah, macam yang jelek. Maka kita katakan tidak sah. Tapi gimana ya Ustadz Sudah anak kasih sama orang miskin. Boleh diminta lagi? Hah? tidak boleh. Berarti wajib dikeluarkan zakat lagi baru. Boleh apa tidak boleh? Ya hukumnya bu boleh tapi tafsir sebenarnya hukumnya tergantung ya. kalau memberinya kepada orang miskin dijelaskan bahwasanya ini adalah zakat ya Quran anak kasih ente zakat ini buat ente zakat berarti dijelaskan tahu yang terima kalau yang diterima itu adalah zakat kemudian tahu-tahu sadar kalau zakatnya tidak sah karena sebab-sebab tertentu termasuk sebab tadi itu maka hukumnya boleh dia minta lagi kebetulan anak kemarin ngasih ente kemas itu uang tadi kemarin itu anak ambil lagi hukumnya boleh ya kenapa anak ganti dengan yang bagus karena tidak sah yang kemarin itu kalau diganti karena ada masalah-masalah yang lain yang tidak bisa diganti yang tidak wajib artinya yang tidak wajib diganti seperti misalnya takjil zakat boleh takjil zakat boleh mempercepat zakat mengeluarkan zakat Bu, belum waktunya. Boleh. Mestinya dia zakatnya wajib dikeluarkan di bulan haji, tapi dia keluarkan di bulan Ramadan. Boleh. Mestinya dia bulan haji keluarkan, mestinya dia Ramadan keluarkan zakat, tapi dia akhirkan sampai bulan haji. Tidak boleh. Diakhirkan tidak boleh, tapi dimajukan? Dimajukan boleh. Saya sekarang dimajukan. Dia punya uang 100 juta ya. Berarti zakatnya 2,5 persen. Berarti 2 juta setengah mestinya dia haji baru dikeluarkan zakatnya tapi Ramadan dia keluarkan terlebih dahulu dikasih kepada orang miskin Sawal hari raya 100 juta itu uangnya dia itu dipakai pakai pakai sampai ketika haji uangnya sisa 20 juta ketika pas satu tahun uang sisa 20 juta wajib dikeluarkan zakatnya artinya apa artinya sebenarnya dia bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat karena yang dilihat adalah akhir tahun jadi walaupun dia sudah mengeluarkan zakat, tetap dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Berarti boleh diminta? Boleh diminta lagi. Tapi dengan catatan kalau kalau diberi tahu. Dan tidak wajib memberitahu ya. Kalian memberi uang kepada seseorang dan itu adalah zakat kalian. Maka ketika memberi kalian tidak ngasih tahu ini zakat. Eh ini sudah ambil nanti buat hajat ente. Ya syukur jadakallah padahal itu zakat hukumnya boleh. Yang penting dia orang miskin, jangan orang kaya ya. Yang penting mustahikin artinya lima miskin atau ya, delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti atau nanti kita akan baca satu-satu siapa golongan yang berhak menerima <clears throat> zakat. Jadi tidak wajib diberi tahu. Cuma, cuma ada cumanya. Kalau misalnya ya orang itu khawatir tidak mau, tidak mau atau anggaplah kita dia orang mulia dia tidak mau menerima zakat karena zakat kotoran manu kotoran harta ya <laughs> kotoran harta jadi zakat itu kotoran harta manu hartanya disebut tapi oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keluarga Nabi orang-orang yang mul, Ya, tidak pantas bagi mereka untuk menerima zakat yang itu adalah kotoran. Kalau <clears throat> menurut pendapat yang utama seperti itu dan keluarga Nabi sudah mendapatkan bagian daripada fe ya fe itu sudah bagian yang banyak untuk keluarga Nabi tapi sekarang fe pun juga dah ada jadi kasihan kalau memang mau diberikan kepada keluarga Nabi keturunan Nabi ya boleh-boleh aja karena banyak pendapat yang membolehkan tapi ini bukan fatwa hanya mengatakan ada banyak ulama yang memboleh ada 70 ulama yang top membolehkan untuk memberikan zakat kepada keturunan Nabi tapi tetap sebaiknya dijelaskan ya, sebaiknya apa dijelas dijelaskan eh, ini zakat untuk mau menerima apa enggak oh enggak apa-apa zakat enggak apa-apa ya, sudah Kadang-kadang ada yang tidak mau, oh tidak walaku ya. Anak keluarga Nabi, anak keturunan Nabi. Mungkin dia menjaga diri. Ya. tergantung keadaan, tapi keadaan kepepet kadang-kadang terpak. Ya. Tentunya kalau mau memberi kepada keturunan Nabi, tentunya bisa diatur atau dihilangkan. Bisa diatur dengan cara memberikan terlebih dahulu kepada selain keluarga Nabi. Misalnya <clears throat> ada orang lain bukan keturunan Nabi. Dia omongkan terlebih dahulu ya Fulana. anak. sebenarnya mau kepingin ngasih zakat kepada si Fulana keluarga Nabi. Dia tidak mampu. Tapi anak kalau memberikan langsung itu ada khilaf. Yang muktamad madhab syafi'i tidak boh, tidak sah. Nah gimana kalau misalnya anak mau ngasih zakat itu sama inti, dia mustahik. Dia bukan keluarga Nabi. Ya, nanti nanti kasihkan sama dia ya dikasihkan sama dia ya anggaplah hampir 5% tidak apa-apa buat nanti sisanya diberikan kepada si fulana tersebut kalau dia mau apalagi masih dikasih 5% kan maka hukumnya boleh nanti ya sudah sekarang anak kasih ini kepada ente sebagai zakat nanti setelah dia terima dia berikan kepada si Sarifah itu si Fulana tersebut yang keturunan Nabi SAW. Jadi apa yang diterima si Sarifah itu murni hukumnya boleh dan sah. Jadi sah sebagai zakat dan halal murni bagi dia. Ini cara yang terbaik. Tapi mestinya cari yang amanat ya, karena kalau dicari nggak sembarang orang ya itu anak kasih ya, kasih Sarifah. Setelah diterima ya, Her. Nah, dikasih sama dia, diambil semuanya. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah jadi haknya dia miliknya dia. Terserah mau dikasih kepada syarifah atau tidak. Ya, oleh karena itu ya, lebih baik diomongkan terlebih dahulu sebelumnya ada kesepakatan. Ini yang diajarkan oleh guru kami Al-Hadudan Ibrahim Smith supaya ya, zakat itu benar-benar sah menurut semua ulama, menurut semua ulama. Kalau mau mengeluarkan kepada syarifah. <clears throat> Jadi kita bahas apa? Itu mana tadi? Ah, wa idalam yuzzi. Dan jika kita katakan apa yang sudah dikeluarkan sebagai zakat itu ternyata tidak sah karena sebab-sebab tertentu, termasuk tadi dia keluarkan yang jelek padahal kewajibannya yang ba yang bagus. <clears throat> Istaraddahul malik. Maka boleh diminta kembali oleh pemiliknya. In bayyana inda dafa. Jika dia menjelaskan ketika menyerahkannya, annahu anzalikal mal bahwasanya itu zakat daripada harta tersebut wa ila kalau tidak menjelaskan fala yastaridduh maka tidak boleh diminta kembali kama law ajjala zakat nah ini yang kita sebutkan tadi sebagaimana jika seseorang mempercepat pengeluaran zakat belum waktunya dia akan keluarkan terlebih dahulu fatali famalu kemudian hartanya talif hilang 100 juta tadi dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu belum waktunya belum genap satu tahun setelah dikeluarkan zakatnya sisa uang 100 juta itu dicuri dirampok berarti mestinya dia tidak wajib zakat tadi faman qoblal hol sebelum genap satu tahun jadi boleh diminta kembali jika menjelas menjelaskan kepada yang menerima wa idza jazal istirda dan jika boleh meminta kembali Fa'in bakia kalau misalnya masih tersisa, masih ada artinya apa yang dia berikan kepada orang miskin masih ada di tangannya, akhazahu dia ambil apa yang ada di tangannya tadi itu. Wa illa kalau sudah dipakai akhadha at-tafawud maka dia ambil perbedaan daripada nilai fayuqawim al-mukhraj maka dia uangkan al-mukhraj apa yang dia keluarkan bijinsin akhar dengan jenis yang yang lain. Liya'khud at-tafawud minhu agar dia mengambil perbedaan daripada nilai itu dari uh, hal tersebut. Wa mahallu adami ijza'il mukassar anis sahih dan kalau kita katakan tidak sah mengeluarkan yang mukassar, yang recehan, yang sudah tidak utuh. anisohi sebagai zakat daripada hartanya dia yang utuh. Itu kan kita katakan tidak sah. Itu semuanya tidak sah inna qasad qimatuhu anhu jika nilainya berku berkurang. Ya. Kama huwal khalif. Sebagaimana itu biasanya. Biasanya kalau recehan biasanya berku. Wa illa kalau misalnya tidak berkurang nilainya utujiha al ijza maka dikuatkan pendapat yang mengatakan hukumnya sah dan hukumnya boh boleh. Misalnya recehan sama uang kertas masih lebih banyak nilainya uang re misalnya ya karena orang lebih suka uang receh misalnya kadang-kadang orang membutuhkan uang kalau memang uang receh lebih nilainya misalnya walaupun biasanya berkurang kan misalnya maka hukumnya boleh mengeluarkan uang wal murad bil jauda an-nu'uma tadi kita katakan ada yang bagus daripada emas ada yang jelek maksudnya yang bagus apa an-nu'uma kehalusannya wanahuda wanahuha dan semisalnya noknya juga kehalusannya murninya kemurniannya dan seterusnya <clears throat> yang kelima yang khati al hal fin nagdi la tijara bi tahalluli zawali milkin asna'ahu asna al hal akan terputus hitungan hal hitungan satu tahun fin nagdi dalam zakat nagat la tijara tidak zakat tijara bi tahalluli zawali milkin asna'ahu dengan selang-seling hilangnya kepemilikan darinya asna'ahu di tengah-tengah tahun jadi dia punya uang 100 juta di tengah-tengah keluar ya, 60 juta, 70 juta sehingga kurang daripada nisab. Kemudian datang lagi uang baru sampai nisab lagi, maka ketika datang ketika berkurang dari nisab terputus haulnya. Ketika lengkap lagi, sempurna lagi satu nisab, maka diulangi lagi dari awal, awal dihitung lagi dari awal nisab eh, awalnya. Contoh keluarnya hartanya dia bimo awaloh dengan dijual belikan. Jadi dia punya emas. Dia punya emas 100 <clears throat> gram. Sudah sampai di shop. Tapi di tengah-tengah tahun dia jual. Ya, dia jual emas tersebut sehingga tidak wajib mengeluarkan atau dihitung bak baru nisabnya nantinya. Kama huwal ghalib. Mana tadi bimuawadha dengan dijual belikan. Aw atau selain muawadha. Kan ya ka an yabi'ahu yabi'ahu au yahabahu yang selain muawadha adalah yahabahu yang semisal dia menghibahkan emas tersebut kepada orang dia punya emas 100 gram wajib uh, zakat tapi kalau sampai satu belum satu tahun dia hibahkan dia hadiahkan berarti tidak wah naam lau malakani nisoban ya kalau seseorang punya uang satu nisab sudah sempurna nisab anggaplah 50 juta semua akhrajahu Kemudian 50 juta ini dihutangkan kepada orang lain. Aqrabahu dihutangkan. Ba'da sittati ashur. Setelah lewat 6 bulan memiliki uang tersebut. Lam yang qadi al Tidak terputus kontrak. Ya, paham ya? Jadi kalau kalian punya uang 50 juta, kemudian uang 50 juta itu kalian hutangkan kepada orang lain. Berarti uang yang dihutangkan kepada orang lain sudah milik orang lain apa milik kalian? Hah? Apa milik dua-duanya? Milik orang? Ya, apa milik kita? Milik kita ya. Tapi salah. Yang betul milik orang. Ketika sudah dihutangkan kepada orang lain itu sudah bukan milik kita. Karena korat itu hutang. Korat itu hutang itu adalah tamliku kusik dirot di badani ya memberikan atau memilikkan harta kita kepada orang lain. Jadi hak milik kita ini kita berikan kepada orang lain, tapi birodi badarihi dengan kesepakatan nanti diganti dengan yang lain. Ketika dibayar hutangnya itu diganti, tapi diganti dengan yang lain, uang yang lain bukan uang yang kita berikan. Ya. berarti artinya apa? Berarti ketika kita hutangkan berarti sudah bukan milik kita lagi, berarti sudah milik orang lain. Itu kharab bukan milik kita. Berarti kalau misalnya ya, dia mengatakan anak tidak punya uang, ya, padahal dia punya uang cuma dihutangkan, dia jujur apa enggak? Jujur. Berarti dia jujur. Kenapa? Karena bukan uangnya dia lagi, bukan miliknya dia. Cuma nah, dalam masalah zakat tetap dia wajib mengeluarkan zakat daripada uang yang dihutangkan kepada orang lain. Tetap wajib. Anak punya uang 100 juta. anak hutangkan sama anti. Ya, setelah satu tahun yang anggaplah enam bulan anak punya uang anak hutangkan sama dia setelah nantinya genap satu tahun uang itu sudah di tangan orang lain bukan di tangan anak maka anak wajib mengeluarkan zakatnya ya padahal uang itu sebenarnya sudah keluar dari tangan anak tapi tetap di sini wajib dikeluarkan yang meng, yang berhutang uang ya itu kan berhutang uang satu juta wajib dia mengeluarkan zakat apa enggak Hah? ya kalau ada di tangannya dia tidak keluar-keluar sampai satu tahun berarti juga wajib dia mengeluarkan kenapa dia wajib mengeluarkan zakatnya karena miliknya di karena miliknya dia jadi dua-duanya wajib mengeluarkan zakat itu yang punya yang menghutangi dan yang berhutang tapi dengan catatan kalau satu tahun dan sudah sampai nih nisab nah, biasanya kalau orang berhutang itu biasanya genap satu tahun tidak dipakai apa dipakai biasanya kalau berhutang tidak dipakai ya buat apa bro ya biasanya kalau orang berhutang pasti dipakai oleh karena itu biasanya kalau orang <clears throat> berhutang biasanya pasti dia membutuh dari segi ini dikatakan bahwasanya harap abdul minas sodaqah ya harap abdul minas sodaqah Rasul ketika Isra Mi'raj dalam riwayat disebutkan di situ dan diceritakan oleh Nabi Sosam, aku melihat di pintu surga bahwasanya orang yang melaksanakan mengamalkan sodakoh akan mendapatkan 10 pahala yang mengamalkan sodakoh jadi dia sodakoh dengan 100 ribu dia akan mendapatkan pahala dengan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat tapi kalau misalnya dia menghutangkan kepada orang lain 100 ribu dia hutangkan kepada orang lain temen temennya butuh uang mau hutang dia kasih hutangan 100 ribu maka dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya dilipat gandakan pahalanya sampai 18 18 lebih banyak mana 18 lebih banyak 18 atau 10 lebih banyak 18 Berarti yang sudah sedekah apa korot? Ya, dari hadis ini seakan-akan korot afdal. Tapi tetap yang utama yang utama adalah sudah sedekah apa? Yang lain juga tetap Korot itu memberi tapi itu nanti mensyaratkan awas ya bayar tepat waktu yang satu cuma-cuma buat ente nggak usah bayar kita apa buat ente lebih awal yang mau bayar gitu kebaikan ya tentunya yang sudah toam. Abdul. ya kenapa kok yang sudah toam? ini jelas hadisnya seperti itu disebutkan oleh Nabi yang sodako 10 yang delapan 18 jadi kan sampai belas. ya katanya ulama hanya belas, tapi itu kecil-kecil 10 tapi besar katanya ulama seperti itu jadi di mana? 18 tapi kerikil, 10 tapi mutiara. Lebih baik 10 daripada 18 tapi kerikil. Ya, ini kita ulama. Jadi 18 pahalanya sedekah itu kecil-kecil. Ini 10 tapi besar dan dikuatkan dengan hadis sahih yang lain. Rasulullah mengatakan man, man musliman dirhaman falahu ka'ajri sadaqah marratan man eh, man aqrada musliman man aqrada musliman dirhaman marratan dua kali ya falahu ka'ajri sadaqatin marrah artinya man aqrada musliman barang siapa memberi hutangan kepada orang muslim <clears throat> dirhaman satu dirham marratan dua kali falahu maka baginya ka'ajri sodakoh marrah maka baginya seperti dia bersedekah satu kali berarti kalau dari hadis ini menunjukkan yang Allah korot apa sodakoh. kenapa? korot dua kali disamakan dengan sodakoh satu kali berarti sodakoh lebih ya, ini berarti ini yang dipegang dijadi pegakan oleh ulama bahwasanya sodakoh tetap lebih autor. Ya, kalau itu riwayat itu memang menunjukkan korat lebih abdul. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri terheran-heran ya Jibril ma balut korat abdul minas Kenapa kok di sini korat pahalanya lebih banyak daripada sodafah? Maka Jibril mengatakan ya Muhammad inna sa'il qad yas'al wa indu wal mustaqrid la yastaqrid illa an hajat. Oh, mana? Ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya orang yang bersedekah dan di, orang yang bersedekah itu diberikan kepada siapa? Orang yang miskin ya. Kalau sedekah diberikan kepada orang kaya itu bukan sedekah. Yang membutuhkan itu sedekah. Yang miskin artinya. Kadang-kadang orang miskin kita berikan sedekah di jalanan, tapi orang itu punya punya apa yang dia makan, punya apa yang dia gunakan untuk pakaiannya, punya bahkan tempat tinggal, tapi tetap miskin, kurang daripada kebutuhannya, tapi punya. Sebenarnya dia masih punya. makanya dikatakan bahwasanya sodako itu yang abdul diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan tapi tidak minta-minta. Menjaga dirinya daripada meminta-minta. Walaupun mungkin yang meminta-minta orang miskin, tapi kadang-kadang minta-minta itu masih punya dan keadaannya lebih baik. <laughs> Minta-minta kita bahasi jalanan atau mungkin datang ke rumah-rumah. Tapi ada orang yang minta-minta, dia takafaf anis, anis soal. Menjaga dirinya daripada meminta, padahal dia butuh. Ini kalau kalian mendapatkan orang seperti ini, kalau kalian punya uang lebih kasih, ini pahalanya lebih besar jauh daripada kalian kasih pengemis, pengemis, pengemis. Ini pahalanya dia tidak punya, butuh tapi dia menjaga dirinya daripada meminta-minta karena tidak mau merendahkan dirinya. Sedekah kepada dia lebih Allah jauh daripada kepada orang-orang yang meminta. karena minta-minta sekarang ini malah banyak itu ngumpulin. Kita tahu baru-baru ini orang yang minta-minta di jalanan kemudian di gerobaknya dia ketahuan ternyata punya memiliki dompet yang isinya uang puluhan juta Selain di dompet itu uang puluhan juta, di dompet itu ada ATM-nya dia ternyata lebih dari 100 juta. Hasil daripada meminta-minta. Masuk akal, minta-minta dia orang ngasih 2000, 2000, 2000, setiap ngasih 2000, 2000, 2000. Baik, kalau 100 kali orang ngasih 2000 dalam satu hari, dia kan pagi sampai sore. 100 kali 2000 berapa? 200 ribu. Ya, kali seminggu kali sebulan dua ratus ribu kali 30 Hah? kali tiga puluh